Lima perintah Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Ya, ini bisa ditemukan di dalam kitab uh, ada sebuah disertasi dari Madinah. Ya, disertasi ini judulnya Wujubul Luzumil Jamaah Wanah yang Tafarqa. Ya, wajibnya berjamaah dan uh, larangan untuk berpecah belah. Larangan dari perpecahan. Nah yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan adalah bil jamaah. Amarukum bil khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan pada kalian lima perkara yang dengan lima perkara ini Allah perintahkan padaku. Yaitu untuk mengarahkan umat kepada nanti kebangkitan Islam itu akan terjadi. Yang pertama bil jamaah, yang kedua wabis sam'i. Bis sam'i. Yang ketiga wabit bit ta'ah Yang keempat, bil hijrah. Dan yang kelima, jihad fi lillah. Ya. Ini lima perintah Rasulullah SAW kepada kita. Bil jamaah, wa bil sam'i, wa bil ta'ah, bil hijab, wa jihad fi lillah. Yang pertama bil jamaah. Apa itu berjamaah? Ya. Berjamaah maksudnya adalah terpimpinnya umat Islam di dalam satu sentral kepemimpinan. Baik, ibadah haji ibadah di mana semua umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, mereka melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama dengan niat yang sama dari seluruh dunia. Ketika waktu sholat tiba, mereka sholat berjamaah kan? Imamnya apa dari setiap negara? Imamnya satu orang kan? Nah itulah konfigurasi al-jamaah. Bersatunya umat Islam seluruh dunia. Di bawah satu sentral komando. Inilah al-jamaah. Maka hadirnya Imam Mahdi adalah mempersatukan umat Islam dalam satu jamaah. Itu jamaatun muslimin. Makanya Rasulullah SAW menyiasatkan dalam Jami Usagir itu, dalam kitab Jami Usagir Rasulullah bersabda, "Usikum bi Allah, wa usikum bijama'atil muslimin." Aku wajibkan kalian bertakwa pada Allah dan aku wajibkan kalian berjamaah dalam jamaah atau muslimin. Artinya, wujud takwa pada Allah adalah kita berjamaah. Ya Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, ya perlindungan Allah, kemenangan dari Allah akan Allah berikan ketika kita berjamaah. Baik, jadi unsur yang pertama adalah berjamaah. Maka munculnya Imam Mahdi adalah untuk mewujudkan jamaah atau muslimin tadi. Nah, setelah ada berjamaah, ada satu kepemimpinan sam'i. Dengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Ya, sam'u wajib kita mendengar. Ya bagaimana kita akan melaksanakan akan membangun roda jamaah tadi kalau tidak ada yang memberi komando dan tidak ada yang menerima komando kan? Maka wajib kita mendengar. Nah, disitulah dalam rangka kita sam'u, kita ada kajian seperti ini. Ulama-ulama menyampaikan yang ditugaskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, subhanallah. Kita rindu untuk kepemimpinan para habaib, kepemimpinan para ulama untuk menunjukkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul Allah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rasulah faqad atau Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat ya, taat tidak pada Rasulullah SAW. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustadz, kapan ketemu Rasulullah? Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah yang lain ahli subhat, ahli bidah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita. Karena perintahnya dari Allah dan Rasul kan dari Quran. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiur wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Ah, taat kepada Allah wajib, ukurannya Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah wajib juga ditaati. Rasul sudah tidak ada, maka ukurannya ulil amri. Maka mentaati ulil amri hukumnya wa? wajib. Jadi ukuran mentaati Allah dan Rasul ada pada taat pada ulil amri. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Ah ini dia orang sekalian yang tidak ada dalam kehidupan kita kan. Lalu bagaimana kita mau disekatakan berjamaah? Coba aku lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingat pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Kalimatnya imam artinya satu. Bukan a'immatin. Ya. Yeah. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Ingatlah pada hari kami panggil semua umat dengan imam mereka, pemimpin mereka. Satu, tidak dua, tidak tiga. Setelah datang imamnya, baru dibuka buku catatan amalnya, baru dihisap. Pertanyaannya, apakah presiden yang akan mendampingi kita saat amal ibadah kita dihisap? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Apakah ketua DKM? Bukan. Mana siapa yang akan menjadi saksi? Kalau para sahabat Rasulullah, umat Nabi mereka. Nah kita, Rasulullah tidak hadir bersama kita. Ulil amri Mingkong, Itu yang akan menjadi saksi saat amal ibadah kita dihisap. Maka ketiadaan ulil amri, lalu dengan apa ketaatan kita pada Allah dan Rasul diukur? Harusnya ke sana arah pergerakan umat Islam akhir ini. Kalau ingin bangkit. Berjamaah? Berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah, berarti kita syirik. Tadi kan berpecah belah dalam beragama syirik. Berarti hanya orang yang berjamaah yang telah mengimplementasikan tauhidnya secara kafah. Betul ibu Bila? Nah, baik, jadi kapan mau berjamaah? Sejak saya, kita meyakini ayat-ayat tadi kan? Jadi insya Allah ya saya tagih ya, keluar dari mesin ini kita berjamaah. Kita cari ulil amrinya, yuk kita ke Mekah. Siap ke Mekah? <laughs> Saya memohon kepada Habib Rizik Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Allah melindungi beliau ya Allah. Lindungilah beliau ya Allah. Karena istiqomahnya beliau adalah kehormatan kami umat Islam Indonesia ya Allah. Keberadaan beliau dengan perjuangannya adalah bukti perjuangan pencinta kami kepada Engkau ya Allah. Karena perjuangannya adalah bukti cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Maka saya berharap sampai ibadah haji tahun depan tolong Habib tunggu di Mekah jangan dulu pulang. Masih baik. Nah, ini kita baru sampai tadi sami ya. Nah, kita mendengar. Karena keberadaan imam itu kita mendengar. Ya, sam'i. Setelah kita mendengar perintah-perintahnya, kita disampaikan Quran hadisnya, taat, taati. Ya, laksanakan semaksimal kemampuan kita. Taat itu bukan semampu kita, tapi semaksimal kemampuan kita. Makin maksimal kemampuan kita kerahkan badalu nafsi untuk li taatillah, wa taati rasulillah, maka pahala kita makin maksimal juga. Nah, yang keempat wabil hijrah dan dengan hijrah fisabilillah. Ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, pasti ada resistensi. Musuh-musuh Islam pasti nggak suka kalau kita istiqomah. Mulai gerah mereka. Ini wabillahumakumullah, realitas yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Insya Allah ya, kemenangan ini pasti terjadi. Nah, artinya ketika itu terjadi, maka pasti akan ada resistensi di saat kita berjamaah mendengar dan taat. Pasti ada resistensi. Maka tuntutan kita adalah hijrah Tuntutan kita adalah hijrah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa min khiyari ahli al-ardi yawma al-ladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik manusia di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Mana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, yang pertama, Nabi Ibrahim hijrah dari Ur ke Haran. Bersama ayahnya Tarikh bin Nahur, bersama ibunya Alimah, bersama istrinya Sarah, dan bersama ponakannya Lut alaihissalam, putra Haran. Namun di Haran ini ayahnya meninggal di usia 250 tahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Halab Aleppo, Suriah. Dari Halab Aleppo, Suriah hijrah, hijrah ke Al-Khalil Hebron, Palestina. Dari Al-Hebron ini Allah perintahkan Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomorrah mendakwahi kaum homoseksual LGBT. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar, seorang putri yang ayahnya seorang raja digulingkan di Mesir. Maka Siti, Siti Hajar diperbudak. Diselamatkan oleh Nabi Ibrahim dan ditikah dibawa ke Hebron. Dari Hebron dibawa ke Mekah bersama Nabi Ismail. Siti Sarah tinggal bersama Nabi Ibrahim di Al-Khalil, Palestina. Apabila, maka mana bumi hijrahnya Nabi Ibrahim yang terakhir? Syam. Kalau tidak Palestina, Suriah. Dan akan bangkit gerakan hijrah terbaik di dunia dari Yaman. Makanya Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman. Allah barik lana Syamina wa bariklah lana Yamanina. Ya Allah berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Nejet segitu luas dilewat. Padahal di Nejet ada Mekah Madinah kan? Bukan berarti Rasul tidak mendoakan maka Madinah. Itu sudah didoakan dan utama diberkahi Allah. Tapi di luar itu maksudnya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan najat. Ya, maka kemudian para sahabat berbisik, Ya Rasulullah, Ud'ullah ayu balik fin najdi aidan. Ya Rasul doakan jauh. Agar najat diberkahi Allah juga. Berdoa lagi itu Rasulullah. Allah barik lana fi syamina wa barik lana fi amanina. Najat dilewat lagi. Wafin najina ya Rasulullah. Doakan juga najid ya Rasulullah. Eh, Rasulullah padanya mengatakan, Inna fihi tahayyalu al-zalazil wal fitan, wa takhruju fihi kornu syaitan. Akan terjadi gonjang ganjingnya dunia, huru hara dan akan munculnya tanduk setan di negeri Najd. Mulai dari perbatasan Irak sampai ke perbatasan Yaman. Tapi Yaman dan Syam Allah berkahi, termasuk Mekah Madinah. Kenapa demikian? Subhanallah, ya agak berat saya membahas di sini. Kenapa? Karena Mekah Madinah saat ini ada sedang menunggu perjuangan kita. Kita di dalam Masjidil Haram menangis bertobat kepada Allah mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita bertobat, kita istiqomah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah kita menangis. Keluar dari Ka'bah kita, eh, keluar dari Masjidil Haram kita lapar. Ada makanan, ada McD, makan McD. Minumnya Starbucks. Anda kan Starbucks dan McD di luar Mekah. Bahkan ada tempat yang Rasulullah tidak menyukainya saya kira. Dan saya pun berat untuk melangkahkan kaki ke tempat itu. Fafilah. Nanti akan dibersihkan kembali di bawah pimpinan keturunan Rasulullah SAW. Allahu Akbar.